Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Kul ngucap sira Muhammad. Kul ngucap sira Muhammad, kowe ngucap utawa ngumumno ngeten, hal nunab diukum. Ana ta ora nyritano ingsun kum ing sira kabeh. Ana ta ora nyritano ingsun kum ing sira kabeh bil astarina kelawan pira-pira wong sing tuna apane akmalan apane ngamale utai dawa akmalan kami yidun dadi tamyiz oh bako kang nyotoke apa tamyiz al mumayyaza ing kang den tamyiz wa bayana hum lan jelasna sapa Allah taala hum aksarina amalan wa bayana hum lan jelasna sapa Allah hum ing al aksarina amalan dikauli iklan jawi Allah alladzina dhalla sa'yu Allah di narupane wong akeh. Allah di narupane wong akeh dolla ingkang sesat. Allah di narupane wong akeh dolla ingkang sesat apa sa'yuhum, opo tindak lakune Allah dina. Fil dunia dunya ing dalam penguripan dunia. Batola tegese dadi batal apa amaluhum amale Allah dina. Tawagum halete ladina yahsabuna padha nyangka sapa ladina. Ya zununa tegese nyangka sapa ladina ana ing sak temne ladina sinuna iku padha ngapiki sapa ladina. isun an ing tindak lampah. Malane amalan tegese ang amal yujazauna nakang bakal diwales sapa ngake ing ngatasi amal. Ulai kau teh mengkon mengkon kafe Allah dina wong akeh kafaru kang padha ngapiri sapa ladina bi ayati rabbihim kan pira-pira ayat-ayat pengirane lagi. Manane bidala ini tauhidi, tegese kelan pura pura dalil tauhidnya Allah. Minal Qur'ani sanging Qur'an wa hilang ya ini Qur'an. Waliko ko hilang mereka itu engkar mbek neng ketemu Allah. Ae wa bil si tegese kelawan bak. Tangi songkok kubur wal kita bilan hisab. Wasal bilan anane ganjaran wal bilang bilan nih siksa. Fahabitat mongko kalebur, fahabitat mongko kalebur apa amal. Apa ngamal ya wong aja batola tegese batal apa amal Pala nuku imu mongkoran jumenono insun lahum kedhe wong akeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat Aku ranggawe ora jumenengno utawa ora menciptakan wasnan ing siji timbangan utawa wasnan ing nilai amal Manane lanas alu tegese seorang gawe insun lahum kedhe wong akeh kodron ing kadar amal kodron kodron ing kadar amal Zalika te mengkono-mengkono kafe, zalika al-amru dikisi mengkono-mengkono kafe, Allah di rupane perkoro. Allah di rupane perkoro, zakar tu kang wis nebut sopo ingsun, rupane min hubuti amalihim, sangking ngamal, eh, sangking kalebure ngamal-ngamal wong kafe, wakil rinan ya hubuti amalihim. Waktu ada alam gawe kawitan atau gawe mustada sopo apa itu mergong ini iku tawi piwales wong akeh jahanam iku neraka jahanam dimas sebab perkara kafir kang padha kafir sapa wong akeh wa taqadulan padha ngalap sapa wong ayat ing ayat ing pira-pira ayat ingsun wa warusuli lan pira-pira utusan di Arab tujuan ing dadi bahan pelecehan bahan guyonan majuan tegese den gawe guyonan apa bima kelawan ayat lan Innal ladzina amanu wa amilus solihat saat temene pira prong kang iman lan ngakoni ngamal soleh. Wong iman lan ngakoni ngamal soleh iku kana iku ono. Iku lahum kedua ladina fi ilmi Allah Ta'ala ing dalam ilmu Allah Ta'ala. Wong sing iman lan ngakoni ngamal soleh. Iku kana iku bakal ono lahum kedua ladina apa jannatul firdausi. Apa swarga firdaus. Buat di swarga firdaus wasatu jannatiku tengah-tengahnya swarga kelas medium, kelas tengah. Wa ala halan jauh di dhuwure swarga. Wali fatu te idofa ilahi maring jannatul firdaus to maring lafat al firdaus ulil bayani kete fa bayania. Manane jannatul firdaus iki swarga kang iku firdaus. Apane nujulan tempate, manjilan tegese tempate. Khalidina khalilan ing kafe, fiha ing dalam jannah. guna orang gula iso wong akeh ya tubuna tegese orang gula iso wong akeh anha sanging swarga orang gawe orang boleh hiwalan inggon pindah tahawulan teng singgon pindah ilal ghairiha maring diane jannah ilal ghairiha maring liyane jannah mohon kula di iki kula no masalah tauhid murni kalian masalah ilmu ikhlas terus ngeten terang terangno iki wonten ayat terangkan Muhammad wong-wong iku umum Mas wong-wong umum bahwa amal-amal baik zaman ning dunya sing nyongkone iso digawe andalan ning akhirat iku tak musnah no kabeh tak sirnah no kabeh hanya gara-gara ora iman be Allah lan ora iman ketemu napa Allah terus niki tanpa menyinggung pihak manapun tapi ini hukum hakikat terus misalnya ngaten wonten tiang non muslim atau orang ateis tidak mengakui Tuhan. Orang yang tidak mengakui Tuhan, menganggap pangeran Uraono, atau menganggap ono tapi tidak sesuai aturan akidah yang benar. Ini duit-duit sak lihat. Wong yatim piatu jika imangan, janda sing miskin jika imangan, semua kesejahteraan orang-orang yang tertindas di dulu. Iku tetap ora iso ditompo Allah Subhanahu wa taala teng orang Ora iso ditompo Allah Subhanahu wa taala teng mergo kita, mergo dia buatan iman, mergo dia buatan apa? Saya tuh berkali-kali juga usir kalian tiang-tiang LSM. Mereka tanya, berarti kesannya Tuhan itu sadis, karena tidak nak menghormati aman. Wong dia sudah baik, ngasih uang yatim piatu, nolong orang yang gempa, nolong orang yang kena tsunami. Tapi kok tidak dinilai hanya karena dia ada iman sama Allah? Allah. Itu kan kesannya Allah sini sadis itu. Masa amal soleh tidak dia, Pak? Ya pulang gak enak, ya pulang gak enak. Ya ada awas hadis, mereka malah maling. Artinya cara hukum tauhid, kalau kita bicara logika, bicara muhakika, malah mereka itu maling. Misalnya pulau kafir, misalnya pulau kafir, di duit tak miliar. Terus pakai no janda atau uang kena tsunami, kena gempa. Lo lagi ngaku duit itu, wek tuwe aku wis keliru. Wong karuan duit apa? Wong dunya wae napa? Artinya uang nak ora iman, itu panjang terus kacau, semuanya runtuh. Kalau beli ini Bagaimana Anda bisa membela logika? Uang kafir ngamal apa kayak uang gempa, uang tsunami kok darani amalirasi ra ditompo. Nak utek tembre utek ngono berarti kau orang iman be Allah. Doa artinya nek iman be Allah dari awal harta itu kan milik Allah. Kita gawe sarana ngirim ning Aceh ya bumine Allah. Engko segarane ya wae Allah. berat sing gawe jadi logika itu salah dari awal itu salah. Jadi gue ingin no ngamal, ngisnat no rezeki milik mereka dikasihkan sama kaum lemah. Nganggep rezeki milik mereka itu wes wes salah. Jadi wah kaum Islam sih buin tuh. Mulai tuh tobat. Wong Islam sih ngomong ini kudu nopo tobat. Nah, kadang dia ini ngomong kayak pulau ya paham, tapi kode ini paham, ini kode kode keliru. Jadi gunanya kiai itu juga hujai Allah. Hmm. Mulane kula nak fase karo oleh kok. Fase ke kula jadi ibu swarga. Iso oleh sampean harus mesti kula kok. Mun dijamin. Di wonten kiai ku fase ulama fase mlebu neraka. Terus digawe doloan. Oh. Kenging napa banjinan kok mlebu neraka, jinan ngongkon apik. Mung kula mawon sing jinan ulang mlebu neraka. Juga nyanyian beralin rokok. Mereka tidak ada yang mulia. ya. Sesuai Allah gak terima. Ya wong alim kok itu cuman ya wong alim. Ya bener tak siksa sih mergo dekne nakal. Ibu urusan dekne nakal tapi tetep tau bonus suara. Gak aku rada kok ilmu ku ning wong alim kecuali beda kali rahmat. Kerimus budak kok. Bonus suara. Ya karena bisa menjelaskan tuh hanya orang alim. Kalau baleni malam Selama ini masih banyak pertanyaan, Gus kadang orang non muslim kok amal sosialnya duit miliaran duit nyumbang wong gempa wong sunat. Kita memang akui secara sosial itu amal mereka. Tapi kita lebih mengakui bahwa semua aset itu milik Allah Subhanahu Paham ya? Nah, bagaimana mungkin amal ini diterima karena yang melakukan ini uang sumber iman di ya Allah berarti kan penggasapan secara total maling secara besar-besaran uang tinggi. Gue kok malah ora di akoni. Artinya Allah yang duwe kok ngamal diakoni menu lah tentu Allah ora perlu terima kasih. Lalu aku terima kasih baik terima kasih konti sing mbok gue dunia aku. Lah kowe sombong ora ngakoni aku. Paham ya? Jadi misalnya kalau ya pulau di duit sak miliar. Wis mau mukmin lah. Makanya ini kelas-kelasan. Satu saya bakat tauhid dibanding orang kafir, dua saya bakat mukmin tapi rapati soleh, rapati Islam. Misalnya kalau di duit sak miliar. Terus akhir Rukin marah untuk menuntaskan kemiskinan yang ber jarak panjang itu juga lama-lama Islam Bambai kan mungkin juga juga ini mesti turunan turunan terus terus tradisi tradisi biasanya di Indonesia di Indonesia dia ya, apa artinya ngajeng tradisi itu nopo nah ini kalau anak gambar tadi tak itu CAP ya tradisi ini lalu lalu buat terus bang ya bagus ya tradisi itu nopo mungkin tak kayak dia sambil ya jadi aku nak pulau ngerasa ngamalku. Tapi pulau Islam lah, aku lagi tombol. Cici pulau ngawur, ngaruan duit pangeran kok. Kok ngerasa kayak itu. Itu ngawur kali, cara ya, hukum tafsir. Terus gue merjit yang di kersane. Terus oh, tak kayak nol kok. Mulanya cara guyuran Imam Ghazali, lah ya menurut saya kayak sombong. Misalnya saya jadi pegawai negeri. Gara-gara pasti pegawai negeri, saya mendapat gaji 2 juta. Rongan Toh Bedino untuk gaji 2 juta satu bulan. Terus saya merasa uang 2 juta ini milik saya. Alatan saya, saya tiap hari kerja 8 jam. Itu ya jelas keliru semua. Bumi yang saya pakai milik Allah. Oksigen milik Tuhan. Organ tubuh yang saya pakai kerja juga milik. Lumpur mau pengiran jadi saham gue tentai. Terus nopo? ini dorong sabuk, ini mono gitu, dorong yang hakikat. Uang ikhlas itu paling gampang, uang sing ngerti kotor tawar ngerti hakikatnya nopo. dari kata sekolah mulang, nanti ilmu sama pengiran, pakai kira kau lalu pengiran selesai. Kalau rabu bangun sama salam tablet tahu tawa guru mata orang bukan terlintas. Karena saya tahu ini ilmunya Tuhan, saya kasihkan jenengan, ya amanat saja. Ya selesai. Paham ya? Jadi sih ini Artinya ketika wonten tiang kafir ngamal kok ora ditompo kurasi ku ora sini. Mergo hakikate mereka gak ngamal, kafir tuh nyanyi. Lah Allah ora ini lah itu terus Allah juga. Mereka itu habitat amal, amale ora tak Nah, ironis ya mereka warum yahtabuna annarum yuhsinuna sun'a. Mereka sok bersosial, sok berjasa hanya karena nyalurno ATP pengen gak ngerti pengenan malah tersinggung mergo ora wae diaku wae ora wae napa malah parah malah napa ini kalau suwun jenengan sing ikhlas Kulo niku nganti izin ben nak mati kulo lah ya ya Allah ya rasul itu kulo ya rasul ning dine suwe ya umur panjang ben tapi Kulo lho ben sampean ben umur panjang ya sakar karo ben enggak. Sampean melarat lagi seneng udah kok dulu. Dewa <laughs> melarat ra prestasi kok seneng nopo? Nah kok ini seneng pangeran. Seneng pangeran nang mati nang ketemu nang Gusti. Darane seneng urip uripe udah tau nopo. Penak aneh jeneng aneh. Aneh ku ora ora masuk akal kabeh apa-apane boten apa. Aneh. terang terangno ini kita orang kitab hikam. Ya. Jadi misalnya kula salat. Niku orang hikam nak muni aku sholat krono apa. Itu disalahkan. Jadi cara ilmu hakikat itu tidak boleh kamu bilang amil tulillah. Saya beramal karena karena kalau sampean bilang saya beramal karena Allah itu berarti ada kamu, ada saya. Terus Allah itu di atas. Ya Allah ini amal saya tak kasihkan engkau demi engkau. Berarti ada rivalitas, ada dualitas. Yaitu wujud mengamal, sampai wujudnya Allah penerima. Itu keliru. Kelirunya adalah kamu seakan-akan merasa amal ini dari kamu. Kamu kasihkan Allah, berarti tetap baik kau ngerasa amal, Ngerasa Allah. Ya yang benar, gitu? boten. Ya itu benar, semoga natakoi. Ya sholat, sholat. Ya zakat, zakat. Ya Ya, kok kelar sholat, kelar zakat. kok dikertakan Allah. Dan ya, zakat tam jauh ya, karena Allah. Lalu itu zakat jadi Allah. Ini disebut la haula wala quwata illa billah. Bukan bukan illa fillah tapi illa napa? Jadi memang setarnya ya karena kekuasaannya Allah. Sing bogo ngamal yo ACT. Jadi ilah bila kecuali krono Allah, kecuali dengan Tuhan. Jadi semua amal kita itu karena ada unsur Tuhan. Ilah bila kecuali bila, bukan bila, Makanya kayak seorang taufik nak ngarang kitab tuh kayak wong jajar, Pokoknya ngamal yang bener billah minallah wa illallah wa billah. Kadang dikei domir lahu wa bihi wa alaihi dan lagi ide bingung domir telu napa seder. Maksudnya minallah yang merasa rezeki sama apa. Wa illallah ya no. Allah. Wa billah tuh yang merasa nak ngamal kafe karena pertolongan ini, Nah, ini nah, sampai sakit. Lalu nak wong sing kelasnya tadi, setan itu ora Kau Setan pintu-pintune makhluk, pintu-pintune apa? Ana be pengiran dinya. Tan, kowe iku oleh godho kawulaku bebas. Dari kowe pinter pakai kebebasan godho kawulaku. Dari setan, nggih Gus. Kawulane jenengan tak godho mulai songko sisi ngarep mimpi di aidihim sangat tinggi buri wa an saking sisi nopo lan saking sisi nopo iya. wes tani ku tok nggih nyongkone setan Nak kau ngarep buri kiri kanan berarti sudah penuh. Kafe sisi nih kamu loh, wes grup. Udah pengiran diguyu, lagi tangan waktu. Berarti saya jangan tinggal loh di situ. Nopo dua udah bisa, Oh, dua udah nopo. Sudah betul. Oh, ini tong perjanjiannya kita akan nilai, terus nilai ngarep buri kanan. Jadi setan yo gampang lah, kita tahu sini menang, udah nopo. Dan dari pengiran. Sopo wonge laku sing iktimat sampai aku. Berarti lewat jalur atap iktimat sampai kekuatan. Laning bumi tawar sampai kawulaku. Kurang bakal kau iso Inna ibadi lai salaka alihim. Kawulaku sejati kau kurang bakal di kekuatan iso nopo. Misalnya, misalnya jadi bujo, lagi mesra, Alhamdulillah kok mesra. Nah lagi Alhamdulillah, sampai gak mudah untuk kan. Ya, cuma ya, ini. Bomo bojoku gak ngamukan nak gua goblok kowe. Lau kan ibu sing buka pintune napa? Jadi kalau kula ora usah barno. Bomo di santri mungkin setia suka itu kan salam tembak goblok kowe. Berarti kowe no, gambaran sing ora ditepir pengen. Berarti kayak ngapur napa? Nanti santri sing marah alhamdulillah umat marah itu ibadah. Nah, berumah kong suki, alhamdulillah santri kalau juga dan mantan, nanti ngaji kalau sempat mobil, orang kafe sempat nopo, nggak tenang mawon. Kalau sang ngaji bingung, mergo tukaran bebuji ning omah, alhamdulillah tukarane berhenti, mergo jegang ngaji. pokoknya, pokoknya, sing proses-proses Enggak Engko misale kurung ini jenengan terus tukaran nduk ini, alhamdulillah ora tukaran nduk ini, wong. Mergo tukaran ini bojone dhewe nomor normal. Nah misalnya mau mati pegatan, yo alhamdulillah kok pegatan, elek kok diterus maaf ya bisa gitu kok. Lo mungkin kan dari awal kita anehkan kan angkat suka wajah suka kan uzawi juga lama amar kapok ini sakit di ma'ruf ya, atau serikin nah, buat terjemah kan kita kawin nona tepak ya, terus nona tepak ya, pegatan nah, berhubung rapi terjemah sama nanti kalau itu artinya kata-kata sini loh mungkin sama nanti uzawi juga alama amal kapok mau sakit di ma'ruf atau terikin Nanti ini nanti terjemah, yo itu tak kawin nolak, pak yo terus, nara tepak. Lagi, min imsakin di makro pak terus, awak sering di Pegat. Mulane dari ulama pakai kau satu muen sampai kau kesunatan nih, nah ini kamu udah cara, meskipun nanti terjemah kita elek. Nanti terjemah kita nopo. Eh, min oh, imsakin di makro, awak sering Ya makanya, ben mut ya tak gawe, no, nah tepak ya terus. Nah, ora tepak. Oke. Jadi dungani apa nih, wong kata-kata nih. Kalau dengar orang, oh, siapa amin amin iya, waduh, ada Lalu kalau mau terjemah, amin imsakin bimaru, al tasrifin, mana nih tasrif, nopo pegang. Ya, mungkin nonton. Jadi paham ya, jadi artinya ya agama itu dia normal-normal lah Nah, apa ya terus, nah, apa pegatan ya, itu kan Jadi aman dan berarti Gus juga uji-uji pegatan, dan apa pegatan pegatan. Cuma aku yakin, aku ya apa, aku keliru. Barang kamu sih kok gue yakin, aku pintu. Paham ya, barang orang, mesti kok gue nabo Ya gini, gue nabo Nanti kalau aku jamu gue juga aku sering cerita. Terus kali-kali marah ngamuk. Sabar untuk ganjaran kok ngamuk. Ngamuk kalau kayak Dini ada orang ngamuk berarti orang tak modalnya, dalil itu apa? Orang kaji Nabi, Ausini ya sokol tak dok. Jumring-muring. Farad dadam miroron, Ausini ya sokol tak dok. Kamar nasihat kamu itu. Soan menayar, soan nasihat itu Allah, tak dok. Pokoknya juga gampang. Muring. Ya, jadi kiai, jadi sokol, yang penting gampang loh. Ini dia usung kiai mutung, wong tua mutung. Gue senang dia anak gue, gue mau rajin lah. Anak bapak ya bosan, anak ya bosan. Jadi bapak rajin itu ya enak. Dikira yang boten wedok, anak dia nopo. Bapak liane kono nopo sepeda motor dia nopo mak bapak iki mau istiqomah ngamuk. <laughs> Dikira yang boten wedok, anak dia nopo. Bojo ya kok. Masa mau wedok wedok, ning atine padha, padha lanangan ya ora kowe. Ora ono. Ora ono. Dengan di Nabi nak nasihati lah, tak belum parot sedang diroron, pakolan apa? Setan paling mudah masuk lewat murim. Murim. Ini ketika ketika setan putus asa itu, ambil wong alim, ambil wong soleh terus apa pengiran? Gusti, kulon sakit godo wong alim wong soleh lewat nopo. Jadi pengiran, ya wes pikir dewe sama aku ya Pokoknya gue ham, caranya gue ham. Dari setan, aku dulu indah kodok. Nak wong alim atau wong soleh itu tak penggono lewat muring. Wong sholat wong alim, wak cara selingkuh ya rapat. Itu ya rapat kita terlintas, sedusia kok nganti nopo. Korupsi rancu ya akses. Korupsi sholat apa korupsi kok. Paling mungkin wong itu dosa lewat muring-muring. Sama arah nama muring-muring. <laughs> Ngaji orang rapati sopan, Ya, Ragunan Wali Songo, Biji Rabek, mulai juga. Mbok dibule rapati prospek, barburi rapati badi, mring. Jadi mau apa? Ya? di wong solar, kan liwat jalur nopo. mau mau mon kesepakatane setan be pengiran paham. <laughs> Iwe ora oleh saya kowe wis sunat tuwa mau nopo. Mana pulau mau di program, kemarin mulai mulai, kemarin nopo? Pulau bisa sering Gus udah mal nopo tanopo umat ini nana kayak mau mari mureng-mureng, mari nopo. Agak dia program kan tenang, dilapuri dia tenang mawon darah rugi nopo nopo. Tapi terus tak setan itu goblok, sama rasa kuat. Tahu tahu kalau dia dia tak tahu sing berlebihan, setan itu puin kan, gue belum menusuk itu ngene Ibaratnya uang paling pinter lah lalu tetap godaannya setan. Keliru, ajaran itu keliru, tak jamin. Gak mau nih, kabeh Allah Rasul gak ngono iku carane Orang-orang, orang-orang ora se ekstrem itu. Setan ku goblok. Mari kula sering Eh, tapi kula gak kitab kitab kula iki. Di sing kita kitab iki ra ngalim, sing ngalim kitab sing ning gonku tak omong ngono. Lu kok jenengan nak ngenyek kitab, ora kitab sing mbok gawa iku sing ngalim kitab sing ning gonku. Ya kan, ning orang. ati tur Bukhari. Iki sing orang. sing Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok iki orang. Bukhari napa? Kurang jure meneh, aku apal Quran malah langsung pola mau taala aku malah. Nak kue iso darani setan iku godane ra bengkot-bengkot. Lan setan selalu godo menungso setiap saat menyesatkan. Lho kuwi iso nyifati setan hebat kok ora iso nyifati rahmati Allah ya ada kapan saja, Pertolongan Allah ya ada kapan menemui. Nunggu iso nyifati setan hebat, iso sopo wa iso digudup. Podo Allah nunggu hebat, sopo wa iso diselamat. Wahsi ku kafir, tau mateni Hamzah, Allah hebat iso di... wong kafir yang diselamat no pengiran, tiro wong awam yang diselamat no. Padahal raro carane ikhwan. Mungkin tuh, raro carane. Wahsi itu hidayah, tapi raro carane ikhwan. tau ngaji dulu, tunasihin. Nah, pendeta-pendeta untuk hidayat, apa tahu ngaji takrif. Tapi Allah hebat, cinta di kertaan untuk hidayat ya. Tapi seru kan jurah ya roh, sebab ngalim tau orang jurah ya roh, cara nah, caranya ngukur orang ngalim. Ngerti-ngerti kerentak darah ini pulau orang ngalim terus ngaji. Padahal rai itu ada ukuran barometer orang ngalim dia, orang ada ukuran e, dia, Malah ini pulau pulau peringatkan Ojo gemas penyifati setan sehingga Sing ana Quran itu inna moha alam ini Allah kuasa ngelakoni apa Lah kita berlebihan dalam setan. Nah, negara ana kiai ngoten sering tak kritik. Itu kiai penggemar setan. <laughs> Wong nyipati setan kok hebatnya ngono, Pak. Nyipati setan kok hebatnya? Orang orang wong sing selamat kok godani setan. Wes pokoke setan kodang. Wong apa koyo apa kiai itu durangin orang lepas kok godani. Lalu berarti mengagum apa? <laughs> Karena dia nyipati setan sing hebatnya mau. Nah, kalau pengagum Allah Subhanahu Setan itu berat, orang apa-apa. Udolan bodoh sudul langit tetap kalah dari rahmatnya. Sama percaya kurang, kau percaya yang penggemar setan. Yang jelas pendapat ini tak pernah yang dibawa pulau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tinggi pati setan ala polisi ing atau nyipati Allah ala polisi ini. Lo kena muji setan teman-teman apa tuh kalau nyipati setan ala polisi ini? Bahwa setan bisa melakukan apa? Bento. Mulanya seorang sufi ini tentang hikam zaman belum. Kita paling dipakai ilmu tasawuf kita. Kita koi. Saya Abu Yazid Al Bustami, saya Hasan Sadari, pokoknya wong ulama tokoh takon. kata kulu ya syekh di setan. Bagaimana komentar anda tentang lakon? Siapa malah lucu. Mindi lu hadidar. Boleh aja apa pak? Mindi lu hadidar. Setan itu tisu. Setan itu apa? acune acune hajar dan ninjil itu nopo mikir era ini sapu tangan sama bin bulan itu kaji sapu tangan apa ke tisu sebagai botol tisu bukan aku kira orang bermangan itu sarong malah jadi angin ya baru mau melarat itu tisu ya duit ragu ya apa Lho kalau mulai cilik itu melarat, melarat nganti tadi juga setengah tujuh itu sering lap nganggo Korden itu. Ya korden itu sekarang. Sering gak mau bujuk pulau. Korden itu gembang rusak. Mungkin sering tak apa nopo. Jadi tradisi kemiskinan saya itu masih jalan. Selain itu tertakrab yang melarat-melarat kata terukin. jadi terus tidak terus. Jadi kalau ketularan, itu kan asli, mana kok? Tadi itu dari dari kitab hikam, setan itu mimpi lu hadis, setan itu digawe tisu, dia pember. Itu tak kok maksudnya jenengan ya, ya. pinter ya. Pengiran si api, ya. androno wong sesat, itu di atas nama no sebab godaan setan. mereka menuso makhluk sing mulia jadi gak perlu di nama kesalahan. Di setan mesti gue kambing nopo. Oh, bukan pikir semua Lah saya itu seneng kalau bangsa kitab nyala no setan itu seneng. Jadi manusia wong mulya, tanging mulyane manusia kesannya pengiran orang perlu di kesalahan. Nah, kesalahan sih, nama nopo. Tapi nanti pengagum setan di bagian dari nopo. Jika rohani fati setan berlebihan, setan itu kalah gitu. Mulai dari nabi ini kalau percaya hati sampai sampai Kalau buatan yang kiai yang berlebihan Maksudnya keliru, nyifati setan nganti setengah jam ngaji, namun nyifati ibadah nopo. Puncaknya nganti untuk kibas, sesuatu orang berdua persis itu mesti hebat. Muridnya nomor suami berkafe. Gue saya juga apa? yang ada singkat cerita tentang kita menipu kemukul gue tentang nanti. Nah kitabnya orang pulau lagi mau tuh. Nara kiai itu banyak. Kitab pimpinan wajah, pun dua wajah. Lepas kitab pulau gue tentang dengan nomor. Jadi ilmunya kan kata kata, bangun kitab pimpinan wajah pulau wajah. sekitar tenggan pulau gue tentang dengan nomor. Dia kesulitan nih, ngalamin jenengan, tapi masalahnya jenengan ngeyak kitab dia nggak terima, <laughs> bukan perkara Kulo nu boten terima pangeran kulo nu boten jian sifate ala kuli sing godir. Lah setan boten sifate ala kuli sing. Mesti Jadi pencapaian tobat, kenapa saya se ekstrim ini? Pencapaian tobat, saya yakin dengan hati sama nasi ini pasti setan ala kuli sing. Kumare ini, dong. Lo kalau mau nate di sokno di sandar nopo kalian tiang-tiang sing ahli ahli dukul. Itu santri kalau tak ngomong, itu nggak aku selamat justru. Aku mau coba bismillah gitu. Kok itu Kemuliaan dan ya, tangan di situ lah Kemuliaan. Ya aku rasa mau coba dulu olah. Dan putih. Ya aku ya sampai pangeran baik-baik saja. Saya pasti dilindungi itu. Dan ajaran mati tenang. Yo nak aku mati tenang, keyakinan itu dipateni pangeran. masuk setan orang ono, blok blok. Misalnya aku mati tenang, yo keyakinan itu dipateni pangeran, orang kok dipateni nopo? Setan kok dipateni sana, Kok goblok banget aku dana darani dipateni nopo? Siapa itu ini kaya apa? Nganti tak sifati sama matanya. Lho kaya itu mu'min, nak kaya mu'min negara ya ini bisa urip di kertana Allah, nak saya mati. Jadi kita itu mu'min kacau, mu'min kok yakin dipateni apa? Mu'min swasta, itu lah. Lha gunane apa kowe nak salat bendina tuh maca doa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Urip matiku krono. Kok aku mau mudhun. Ibu pulang nanti nangis, mau oh, ibu hak latihan nyai ada ijazah kok. Ijazah kok bapakmu lho waca sing kok atau dan mboten mboten arah lho. Ini tidak karena sombong, ini komitmen pada nomor tahu. Lo nggak dulu sih, nafar sih warna mana kiai itu sendiri, sih model orang Tapi ketika saya tersinggung, malah tidak saya ada semua, karena itu melukai tauhid saya. Kalau pas jadi tersinggung, enak pas orang berita senyaman malah kadang takut. Gue asik-asikan yang gue punya. Tapi nah, orang ngotot mana? Jadi sama jangan pernah berpikir nak kue mati krono santet ku keliru. Nak kue mati ya krono bersani. Santet ku rawon, sihir ya rawon itu disebut wama rumbidori nabi bin ahadin illa. Memang ada santet secara lahir. Wa ya ta'alamu nama ya guruhum wala yang sihir itu hanya mau doroti menusuk dan tidak memberi manfaat tapi wa semono ya Allah ditutup ayat itu wama ma gum bidori nabi min ahadin illa tapi kabeh pikir sandar ora bakal mandoro dinggone wong illa kecuali krono kersane dan apa krono kersane Allah Mana Nabi Ibrahim ketika di Sono Kuala sampai berolo, Nabi Hud di Sono Kuala sampai tapi Nabi Ibrahim, ya aku ya mati, tapi kalau kersane Allah, orang kaitannya beda kok mulai ngaji ini sama nak ada uang nggak bisa tenang aja nangko lah mati tenang Gus gak rugi ya? ternyata dia mau dengar mati tenang itu sih mata ini sing ya, gue kuwe rupa-rupa dia Allah subhanahu Wah, mana mati tenang sih orang kasih sisir lah, nak mati gitu kok. Mati tenang. Nah, dia mati ya mati tenang, tetap nih jenenge mati kok mati nopo. Aneh-aneh. pun belum terus cerita hikam. Jadi setan mimpi luhadin, nih iki omah di Allah sing e semua kesalahan di Islam bahkan napa. Iku menungso makhluk sing mulia. Ora perlu jadi setan, ora perlu jadi pengagum. Mulane tinggal hati satu sokan. Nak sing teng cerita bejuro sunat dia memang berlebihan, dia memang nggak salah gitu, cuma kalau rapat dipersoalkan. Karena cerita ini ditentang oleh banyak ulama ahli hadis, kalau sejarah mau itu tidak ada itu, eh, macam-macam. Kalau cerita tentang itu kan seru banget. Mau kiai di mulut Ini tidak ewu ya tidak. Seru lah. dia tidak ewu. mulut dia yang jumlah itu. Ya apa di Santri rong atas sama terus kakeknya, Pulau di santri loro ya, kakeknya, jorok. Malah pinter nih. Mau nganggur HP. Dari nah, ini tentang kita meliku nganti sodomi berman. Jadi kan sesuatu nggak ibadah tenang. Nah, sholat itu atau kalam dari murid. Maksudnya dari di murid, misalnya di poso, senin kemis poso. Misalnya tahajud itu seperapat bunyi itu, semua itu kan. Era tau menang. Kalau setan dia nyerah. Akhirnya ketuaan setan merdut ya, ini gue beli. Merdut ini baca kalah kafe terus dia ini tak cung. Selama ini semenjak saya jadi jayu, ratau aku kalah di santri lagi bekui. Gitu. Santri itu kalah nono kok. Kesepnya apa? Pokoknya walhasil mau dia terserahnya. Nih gue ya ini. Kulo matur, ya yang kau suka ikon Dan nanti mati ya. Apa dong? Ya nanti ini dia mau mau kegeden. Selingkuh ya, mau mau kegeden. ngeplay ya, ya itu dengan. <laughs> Kan Hasil mulai di situ, warung-warung minum, rata-rata tuh juga orang beda. Alhasil ngefly. Karena ngeplay gak ada merkosa sing adol, wani mau hidup sing adol diperkosa sing lanang nulungi gak terima di pakai nah, itu biasanya juga contoh-contoh mubalek ya ya dosa itu paling gede mabuk kalau lewat mabuk jadi mata ini jadi nopo Lu dari segi ini bener, artinya teori ini bener, tapi rasa ngelibat lo kayak gitu. Persis, saatnya lo kayak persis itu bono tenan kurang, kok tiga lo elok nono. Maksudnya, wong mabuk itu mesti akal hilang, nak wong akal hilang berpotensi melakukan kejahatan. Itu benar cara tapi ini rasa dalil dalilan barang yang masuk akal rasa apa? Di kalau kalian ini malah kita corong kita tasawuf, niku ora oleh dalam kita. Kita dianggap mimpi dua hidda, iku kan. Wali Quran cara Quran disebut inna kaida syaiton ikana dorifa. Tak temene reko dayane setan bukan kana ono pokai kaidu setan doripan kulem. Jadi keliru nyifati setan bener. setan itu kalah, sama tak cerita nih. Dan sampean pede nak mengalahkan apa? Mulane kurang ngaji mbek teman ra dadi wali-wali perkara ning atine sampean mantep kalah mbek nopo. Berarti kowe nak mantep kalah mbek setan berarti kan kowe darani setan jagoan kan. Berarti kowe pengagum. Lu ngerasa kalah berarti kalah sedeng. Ngakoni kalah berarti pengagum nopo? Pengagum pokoknya coba mulai mulai mulai nanti masuk rumah darah ini setan nopo deh sama kudu percaya teke Quran ini inna kaita syaitan ini karena mereka kita daya setan tuh sama nak ceritani beberapa kelemahan setan. Dan ini ada kitab di hati sobat. Setan itu nak yang sujud. Di sholat. Ini pun nangis. Bejam Bani Adam. Dia berbeda sujud. Terus disipu roh pengira. Wong ana wong istighfar nangis. Ya? Kejam menungso. Kowe bar dosa istighfar di sepuro menit. Aku wis ora iso. Aku wis ora iso tobat. Aku wedi dhewe. Lane kama sel setan di iskor ale insani pun alam maka para kola ini dari umingka ini aku ora robbal jadi setan makhluk paling wedi pangeran mergo ora rasane adep-adepan mbek nopo ini nak berdodo menuso, kok ini kacil di gudo, ini ini, ini baru minta aku di kau Ini aku pura robbal, alamin. Aku wajib Eh, waktu mana setan wis kacil gudo, aku nangis. Jadi misalnya gudo rugen kok kacil nakal, itu setannya nangis. Kue dan maksiat lagi, itu buat laku, di jenap reso. Nangis, jadi rugen kacil maksiat, lalu dia nangis. Barang ngono roh rugen jubli wujud, terus sholat terus ngaji nangis menang. Jangan gue bernakal. Coba. Jadi setan itu makhluk paling tersiksa. Mulai ora tak kabar setan jumeneng ku tersiksa terus. Mulai di sini tau apa. Yo ora tau pesta. Mergo dhek apa? Iku setan. Jadi setan itu rata wajib. Pak, ya setan boten apa. tinggi di Quran wonten ayat innaman najwa minas syaitoni liyahzunal ladzina na'aman bebisian gelisah itu kok setan supaya wong iman-iman itu bodoh su Mulane kue susah lu sangka setan. Liyah junal ladina amanu supaya wong iman dadi apa geli. Mulane ciri nih wali ku seneng. Minimal gak susah. Allah inna auliya wa ila khaufun alaihim waladu. Wali ku senengane ora susah. Saiki akeh wong ngrawati ngalim nah ono wong gampang prihatin, gampang nangis, gampang susah. Kok yang paling tasawuf. Iku padahal paling ora roh Quran paham. Kok sing roh Quran iku ciri utamane ora duwe nopo. Susah walau yang ciri utama godane setan wong digawe susah. Liyah junal ladina Misalnya kira di duwe, sesuatu aku mangan nopo, duwe ra duwe anak lo, itu setan, itu ya, susah mestinya kena momen tenangnya. Yo mikir tapi rasa susah. Saya nah, iki ono rahmat ya Allah. Darah sesuk yo ono rahmat ya Allah. Wong salah aku urip yo ditulung Yo sudah gitu aja. Ah. Misalnya sesuatu anak mloro kira duwe duit go berubah. Saya iki ono rahmat ya Allah. Sesuk mesti ono rahmat ya Ojo kok malah mama. Liru. Lah kula menyesal ya adab kesolehan kita di Indonesia. Iku wong prihatin dan kesolehan. Kalau aku berontak, aku wong akeh. Gak berontak, aku beli. Kalau nanti, ini cerita pengalaman pribadi. Kalau ini pas bapak wafat, itu di parani kiai-kiai kancane bapak. Sepuh-sepuh. Ya sebagian mereka dia ya sakit tenang. tak Sakit ke dengan nyai, masalah masalah yang saya jenengan itu beratnya ternyata terus nangis. Dan jenengan sebut itu, itu biasa mau. Tapi saya harus biasa malam. Masalah yang pengiran. Pengiran sing gawe kerja mesti solusi. Misalnya pengiran buat nuari solusi, gini nyabari itu tiba Nyabari buat apa? Diulang ibadah susah. Ini kalau terus dirangkul masuk matur nulis, berarti jenengan tahu kita mengkasih sampai jenengan. Mungkin kurang macam sangat pulau yang bapak itu dicirau oleh susah. Kalau sering roh bapak dia nak ibu, nak duwe karep gak kasih ibu juga. Kue roh sebagai kasih lu karep ora kasih. Ibu pakai kamu jadi ngomong itu. Apa dari dari itu belum. Yo ya, mergo aku ora pangeran. Kira kasih lu normal. Kalau <laughs> riyen itu tak anggap guyon, saiki tak anggap ilmu. Jadi aku anggap rutin kita kita gak kasih ya alhamdulillah. Mempertegas nah kulon ngono. Ya, mereka normal, normal. Di kalau kalian ini malah ya sama tak marahin, ini, yang para pangeran. kali sama lagi susah, lagi sumpah berarti dua anak loro macam-macam. Saiki ya ana rahmate pangeran, sesuk ya ana rahmate pangeran. Misalnya sama bantah pulau, nyatane Gus isuke anakku tetep ora iso berobat ning rumah sakit. Sesuk aku tetep ora iso mangan. Sesuk iku ana dinane, misale sesuk dina nopo Selasa. Kowe Selasa ora iso mangan, Selasa ora iso berobat. Sesuk dina Selasa tok. Saiki umur piro? 20 tahun. 20 tahun itu pirang dino. Iku atusan dino kok iso mangan iso seneng. Saiki gara-gara sesuk ora iso mangan kok sifati. Nah pengiran wa rahmat. Oleh itu mau sedino ngalahno. Rong nopo. Lan puluh guru. Uang nak merita nganggo akal, yo nganggo akal tenan. Aku nyifati sesuk nyatane aku ora iso mangan. Yo wis sesuk wae nyifati ora iso mangan, ora usah menapekno rahmat Allah sing wis kli. Mulane misalnya jengben kok Rukin Mustafa gedeng kula. Tak hitung gedenge misalnya gedeng kula limang dino, tak hitung. Tahun ngaji aku hitung tahun, iki akeh senenge hitung. Pasti pula ketinggi saya ikut yo, ya prospek malah untung aku. Itu kayak ngomong. Kalau aku boleh murid gampang, dia boleh ngalir aku kangen Lalu kalau mulai lu besi, kalau boleh murid gampang, namanya boleh ngalir, Kangen, harus jelas kangelan. Ya, ono untuk kangen, Gampang kulo lah, kamu cara orang kan menang kulo. Menang. Paham itu, ya? suwun benar. Aman juga menyipati setan. anut teke Quran yen ku inna ka inna syaitan kana doi di kataya ni ce tan iku lemah doa ipan kabeh kiai maknane lemah lemah paham ya bon marai ni di hati setan lemah kerjaan pengen dia orang orang selamat kok setan tapi saat dia itu sudah lah itu tetap orang selamat tanpa kerjaan ini terus di hati setan saat sanggup wong paling pasti ya kok kaya Allah ora lepas karo rahmate Allah. Apa meneh iya malah kau uripe be rahmate wong paling tergelincir kaya apa iku cek bergantung rahmate Allah. Wa rahmati wasi'at kullana malah aneh hadis kunci inna rahmati sababat ghadab wa fi riwayatin ghalabat ghadab itu ngalah ngalahno murka ya itu ngalah ngalahno napa jadi tenang mau. Jadi misalnya bermaksiat di istighfar. Oh malah putus asa, setan seneng. Wong kue pas maksiat setan harus nangis. kue tidak dihato. Nah tuh tenan setan tuh kenapa? Nanti ketika ganti nabi, aku pas ning arah baru semua wajah nabi nanti berbinar-binar dulu. Ditakoi besok apa? Ya Rasulullah kok engkau kok begitu ceria. Aku suweneng. Rosetan wedi pangeran kecewa nanti gede tak manut tak manut nopo. mantel wong sing ngukup ning Arafah jutane dadi sepu dan aku sujud di sepuro itu setan yang kode wae cilik tak ampre tak nyamuk perkara ini gue sujud di dalam nopo eh masalahnya ke pengagum setan dari perkara ini manifestasi setan kok sampai sampai kau inas setan ala kuli sein tengkoran itu namun wanten inna kuha ala kuli sein Kulo suwun merasa suwun suwun kulo mulai kulo suwun setan dia ya, pakai Ya tapi biasa mau. Wajah mau wajah aku bilang dan terus rojim bersama di itimat ke Allah berlindung Allah ya mantap selam. Kalau disandat atau kemati mati, ya tetap ya Allah, sehingga ada nyawa jenengan, saya ini pulau balik kan jenengan. Nah, di jadi setan, berarti kira jadul, macam kalah ambek sandatnya mbak ibu, berarti pun kalah jadul mbak ibu kebento. Nah, hati berdialek ngono berarti kebento. Kau penyipati santet iso madoro ini. Sifati wae indah sholati wa rusuki wa mahyaya wa mama lillahi rabbil alam. La syarikalah. Tidak ada yang intervensi atau ikut andil dalam kekuasaan Orang-orang sing nyekutone Allah berarti kue mati ya orang-orang kontribusi setan sama sekali. Semua murni kertane Kue mati plus ya ora kontribusinya santet sama sekali. Semua aku awalah syari. Lama ra iso ngelang-elang. Wah makomnya jenengan, khusus. orang makom makoman, ku tau gitu makom makom. Mau nih Quran ini ya, orang penjelasan, ini makom khusus di ya, Rono, nah, itu tau gitu. Ngajaran umum khusus khusus noy aneh aneh. Itu sudah terjun nopo tau. Tahu, la ilaha illallah. Mau sama dengan telu Wali juga jenengan ngalimi kasus pulau, bantah oleh. Tapi nanti boten. Abang alim tak sama yakin nak bener pulau. Sama ngurus ngalim kok begitu ya orang ngalim, mengkaruan ajaran bener kok entak. Kami ya? Jadi dorong tak tahu, ada yang setan oh, mimpi itu dari dar. Kacune iki oma gagap isu setan, gagap nopo. Jadi aku cuma turun lebih setan, mau pembersih. Toro gitu. oh. iwan itu tegene akuarium jadi ikan nopo disambut sapu dari agar orang rusak di Islam itu tugas itu apa ini nyatanya tenang gitu loh untuk dalam bulan balik hati sampai sore jadi manusia itu mulia sehingga ini contoh yang nyata gitu sampai iman tenang kok kalau di kepentingan tiang soleh itu orang muda cetak paham gitu, ini kepentingan Nabi Adam niku salah saking salah Nabi Adam diusir ke Nabi Adam salah di isnat nomor itu. Tapi apa fakta sejarah? Adam diusir ke suarga, setan diusir ke suarga. Tapi Adam karena manusia terhormat, fatalak ko Adam mirrobihi kalimat, di aleh. Adam langsung diwarai Allah kalimat dia dadekno ini duwe hak tobat nanti tobaté ditompok. Sementara setan tetap orang, orang tobat. Artinya bahkan lu tahu kecelakaan salah harus paru paru Nabi Adam gue langsung kok kalimat sing dadekno Adam tobaté di Berarti manusia itu kan selalu steril, bahkan pasca tragedi Adam itu masih fatal kok Adam Robi itu fatal Sementara setan enggak. Lalu nak mikir, berarti Tuhan tidak adil, juga adil. Kabeh kita menerang, jadi setan sempat diberi tobat. Cuma dia mau ngelapak kalimat itu. Mereka kalau bolak balik masuk, syarat itu e kan nanti utang, tobatnya e nyaur dan nyaur itu diutang atau tobatnya e istif, pas nanti utang itu ya tobatnya nopo, nyaur, itu diutang atau tobatnya nopo. Misalnya kayak budu, orang itu ngaji, orang hukum, tobatnya yang ngaji, orang itu budu, astagfirullahaladzim, tapi rablim nopo, yo orang-orang dulu nih, tobatnya budu dia nopo, tobatnya medit dia nopo, sodako, orang mau medit, tapi tetap nomor. Jadi ora ono hukum itu ora ono. Makanya lah mulane pangeran wis apian, iki masyhur tengene kitab kita. Adam niku ora kelirune perkembangan wit nopo. Sebab itu tobaté Bani Adam niku poso niku ngeker mana. Lah tobaté setan mergo dekne salah dhisik diusir agak gelem sujud ning Nabi nopo. Tentu tobat prosedur saiki sujud ning Nabi. Ibu masyur. Kalau nanti cerita tengah ngaji beriki, berapa balik lo cerita. Setan nangis kepengen tobat, konsultasi di semua nabi. Walhasil, itu nabi Musa. Nabi Musa wani masuk. Ya Allah, saatnya lani dengan setan. Ibu nangis-nangis, soan pulau ingin tobat dan minta caranya tobat. Dari Allah, dari Allah, aku itu Rahman Rahim, sama Dia tak kayak tobat. Caranya tobat, dia ini sujud di kuburannya Adam, sehingga Adam mati. Nabi Musa itu seneng, mergo iso nulung Itu Iso nulung Di kiri utama wong saleh nek orang tobat seneng iku seneng tenan. Nabi Musa wis seneng karo setan napa? Setan di barani. Tan aku untuk kabar kok Allah, kowe iku tobatan ditampa. Dhisik salam tak gak gelem sujud ning Nabi napa? Adam. Saiki tobatan sujud ning kuburane Nabi Adam. Kok Adam saiki wis mati. Setan umat setan nih, Kalau setan umat apa? Aat judul maitan bakot lah judul Pengiran malah aneh meneh. Ya ya aku mau sujud, mulai saya ingin mati, malam mau ya. Dari Abu Musa, oh dasar setan. <laughs> dasar apa? Jadi pengiran gua aneh, zaman Adam urip ya aku mau. lo saya ingin mati, kalau apa? Aas judul maitan wakot lah judul hayan. Mau soal kon sujud yang ada wis mata. Oh zaman urip era belum. Nabi Musa ketemu diantar nawa. Ini jalan ini rumah Allah yang ngajak nato batin nawa. Jadi sekendang dengan nawa kerja nawa. Nah sementara menuso tiga iya coba kata. Buat ini kalau ngaji tak berpanjang kesannya jangan ngerti. Urung dosa wis diparehi carane pangeran. Ya, kalau kalian kan kurang dosa diwarai carane tobat sampai nopo. Misalnya kan Nabi Jawa, wong sing sering di masjid, yang musola, jamaah, setiap langkah gugur dosa. Wong sing wudhu, dosa ceblok kok mripate, kok tangan ceblok kok tangan. Semua kok ibadah semua itu fungsinya gugur nopo. Ya, ibadah semua fungsinya gugur nopo. Kan enak to menurut urung dosa wae dipariki carane gugur nopo. Orang enak-enak, gue eh, beli jadi menusuan ini. Tak kalimatnya diwarai pangeran Robbana zulamna anusana wa ilam tafirna wa tarhamna lanakunanna minat. Ya nak kepeksane kepeksa ge ngaku model Nabi sinten Abu Nawas. Nawas malah paraman. Gusti kula nggih tok dosa kula niku kuwat. Tapi tetep kathah ngapurane jenengan. Kan boten lucu to Gusti ngapurane jenengan kalah mbek kula. Tetep kudu menang ngapurane napa? Orang keren tuh Gusti mosok dosa ngepurane jenengan menang dosa. Kudu menang ngepurane nopo? Pengiran dipaksa menang. Dipaksa dong. Ane dungo paling mandi ini kudu pengiran dipaksa. Ali ah, iya, boten lucu. Itu sepuluh ngalama ngepurane dong. Pengiran kan menangan, berarti tetap menang ngepurane. Ngepurane dong. Ya rapopo. Dungo maksa tidak-tidak ini apa-apa. Yang penting manja, gue yakin, khusnudan, nak rahmati pangeran, nanggung nopo. gue pulau ini ngaji pas akad ngawas sore ini pulau cerita dengan saya tuh sahabat ada sahabat yang sambat-sambat ke nabi duso duso ke nabi tidak kan mau Allah Allahumma juga, awsa'u umi, dunubi warahmat juga, arja intimin Allahumma Allahumma maghfiratuka utawi pengepuranane jenengan ku awsa'u luwih jember min dunubi dibanding dosa-dosa ing Waroh matu kalte rahmate panjenengan ku arja luwe iso diadalo diarep arep min amali dibanding amal. Kalau suwun mulai baca ngaji niki sama kudu khusnudon ambe pangeran lan kue kudu yakin nek ayate inna huwa ala kulli syai'in ana ayat inna syaitora ala kulli syai'in ngene pun kalau terus nanti terakhir surat kafir. Tahu lan tegese golek tidak ilahi liha maring liyane Kul mutapa siro Muhammad kana di pare lo nopo al-bahru segoro. Ai mahu banyu ni segoro. Umpama ni segoro dan mu jadi piro piro pena, dadi piro pira manti, ya mungkin apa maksud jawane dan no. Tinta ya atau manti ya, atau tinta Gua wa ni dan semua perkara nanti digenulis apa diima. Di kalimat di. maring pira-pira kalimat pengiran itu adalah di ono lagi kami yang atas pura-pura hikmah ya Allah wa aja ibilan pura-pura keadaban ya Allah diantur tabah gambari ya arjento dan tulis apa kalimat ini kelawan ikilah midan umpomo segoro kabel udah mangsi itu kasih jenis jenis likur terus jenis likur jadi umpama segoro wal fakru yamut dulu mimpa di tak atur apa lima mana fitat apa alimatullah Lana tidak yaktine Intek apa al-bahru segoro di kita batina yang dalam nulis kalimat itu. Umpama segoro sak dunia udah dimansi. Iku gue nulis kekuatannya Allah nganti intek tetep nulisnya belum telat. Kebelahan tanpa pada seringnya yang kontek apa kalimat rofi, apa kalimat-kalimat yang lain. cari iklan tak wali ilan ya. Tapi gue sekecil jadi sumber apa kalimat rofi, apa kalimat yang Jadi umpama. Terus pokoknya orang-orang cukup. Ya kalau nampak paling gampang ya tadi. Nak merusak mesti dirdolim ya tadi. Ini contoh paling gampang. Misalnya Rukin itu duit satu juta, terus tenang, Mesti uang ini Rukin tenang kalau dia duit satu. Lalu manusia mesti ada unsur pintu Padahal dia bosan. Saya ini dia duit satu juta lah, tapi bujurnya selingkuh. Tetap tuh, Dia duit satu juta lah, tapi anaknya mati. Tetap susah. Dia butuh satu juta lah, tapi nak sesuk dipakai uang. Tetap Berarti oleh nulis nak ini barang karuan, jadi di duit satu juta ya mesti senang. Besok enak ya, mau ngusur di duit apa? Berarti nampak tulis lengkap kan? tenang seneng di duit satu juta. Mereka anak seure, bujurnya gak dikondol uang. Ya orang-orang kompensasi dihukum mati mereka duit satu. Anjutan ditulis itu akan panjang, akan panjang apa? Tapi uang mau modal ini karuan, jadi di duit mesti ya rata-rata wong profesor wis doktor wis kiai wis mubalek nak ngomong ya kok goblok kabeh tetep yo seneng jenenge duwe. Padahal pranata seneng banyak syarat. Saiki kowe saiki mangan sate seneng. Yo karuan mangan sate yo seneng. Kowe seneng mangan sate iki ora ono berita kucing digodol wong anak mati. Yo kowe ora ono berita intensi dhuwur dari jarang pengantuk gara-gara makan. Jadi untuk seneng itu butuh sekian perangkat. tapi iku mau mau tulis kabeh ora kalau selesai. Mereka nggak patok itu yang udah pijinan kok seneng mereka kok pengirannya apa? Malah paling dia. Kalau sebenarnya tidak akhirat pengirannya jadi nopo, maka akan saya baik saja. mana dunia itu dipimpin Allah sukses mungkin pengakhirat dia tetap nopo. Mana pengen itu nopo sistem itu nak pengen di ngomong yang aneh-aneh kulillah. Kul mudapa sirah Allah kafir usia apa semua jarum di kau diem jalan pun itu orang yang buat roh Semuanya sementara gue muni kulillah kafir kesannya itu pasti akan baik-baik. Paham ya? Jadi ojo, ojo di kasut. nang Jadi untuk senang begitu juga masalah penyakit gini. Kalau berat balik matur, misalnya pulau difonis. Gus bilang dia penyakit, romulan lah, romulan tak mesti mati. Misalnya ya ada dokter bilang gitu. Kalau kita tetap senang. Mau ngambil mati kok mesti senang. Karena misalnya ini waktu nanti cepat mau guna uang. Karena rasa sudah mati ya aku senang kalau dokter dokter. Jadi nanti semuanya akan indah-indah saja, akan baik-baik. Yo itu kabeh. Artinya saiki kowe seneng mergo ora roh berita psikolis dokter ape mati. Padahal kasar ora beritane malah kudu mati. Saya menurut saya goblok enak dikabari dokter. Hidup Anda tinggal satu tahun karena Anda punya penyakit yang batas maksimalnya terus susah setahun ngeteni. Lah ngomong yang mati sesuatu sesuk wae harus ya tinggal hari. Begini gamel-gamel Padahal itu jadi lumayan setahun, ini malah karena yang apa? Karena apa? Artinya apa? Kita senang mergo baru kaya raro. Mulane raro juga syukuri. Mergo nak kowe mati barang gak ada nopo. Mana kita gitu, semua mesti kula boten muka apa, kula kok goblok, gara-gara goblok kula ten. Mergo raro, mergo nopo? Ora. Paham ya? di cerita jadi umpama kalimat Allah ditulis itu ora bakal selesai Kobra walau jinas macan tanah kanan sendiri sini bilang pada negoro itu pada negoro midat dan utama walau jina bimit di macan dan piro piro nopo tinta wau Umum tak tambahnya tetap cukup dia dan nasi lana tidak itu tentang walang takwa orang ayat ya ya wana suwe dena sapi dan wala tabi di ngatas Kulo ngucap sira Muhammad innama ana basar. Angin semete ing dunya basar manusa adam yang ana adam iku kuwi padane sira kabeh. Yo karang sing marang nawaktu ilaya marang itu napa ngene annama ila hukum ila wahid. Annama ila hukum padane sira kabeh ila pengira wahid. Anna al-makfufah bima. Utai lafat anna atau huruf anna al-makfufah bukan din. Kedang amali bima lan ma. Rupanya annaman kan anak ora dido ngamal mergo ana mak bagian den tetep alamat dari ya dia ngatasi status kemasdaranane anak wal makna te maknane ngene ini hakir wayo no ilaya maring ingsun apa wahdani ya ilahi keesaane Allah paman wong kodi sapane wong kana ana sapa man ya juar sapa man ya malu dirisi anak-anak sapa diko atau arep di ing ketemu neng pangerane man wong sing arep-arep ketemu Allah selamat juga sih lawan taat wal jazai lam tiwal kowe tangi sama kubur ketemu pangeran selamat itu syaratnya fal yakmal mongko ngamal toko wong amalan ing amal keplang ngamal polikan kan soleh jadi orang ngamal itu lagi ikhlas Coba, pulang nyumbang masjid satu juta tapi rai ikhlas atau kan nyumbang nah ikhlas. Dan ini pason dia temu orang ngamal itu ikhlas itu apa? Oh, jangan kamu elek. Padahal mau salah kaprah, pulang nyumbang masjid fakir miskin dua juta tapi rai ikhlas atau kan nyumbang tapi ikhlas. Ikhlas Lu ora ono sing mbok amal kok, ngene kelas rendah semua ora ono sing apa. Ngamal, cek lagi ikhlas. Kulo mulang ora ikhlas karo kamu. Niku wae pas apa? Mulang-mulang ora ono amale kok. Jadi mulang cek lagi nopo? Nyumbang cek lagi nopo? Emak ngomong karo uang kulo nyumbang ora ikhlas atau kan nyumbang dia. Sebenarnya pas nopo? pas nopo? Malah lucu ngomong kok. Mana? Jadi syarat ikhlas pak amal amalan amal soleh deh ikhlas, buat ikhlas Ya, nah, ikhlas itu yang orang rasa nih. Jadi, misalnya di masjid itu ya minimal sepuluh ribu. Pokoknya sih kira-kira kayak orang seneng ini. Dan nah, satu rupiah, orang satu rupiah, orang di tompo, bayar itu orang nono kok. Senengnya, jadi tiga aturan yang kurang hilang tanah lu juga, hatta tuh di bumi mana kok. Pokoknya ngamal sih di tompo, sih nono nono kok. Senengnya, jadi jajan, jadi duit, jadi opo, pokoknya ngamal sih nono nono kok. Karena orang senengnya jatah buah hanya jatah berdua nopo. Jadi pengiran nunggu jatah dua, akhirnya teman bukan nopo. Ane ngamal lu sing ono nopo. Senengnya kata pun itu mimma nopo. Ibu, tiga pengen ngekei apa sing mbok seneng. Bagian ayat saya wa atal mala ala kubi Ngekei duit ala hubbi ngatasi seneng duit, nanti orang senengnya. Ya, kalau duit 5 euro kan kan seneng kan duit rokok sampai itu ditompo. Terus wakil kan. Kalau ngamal sak juta dari rukin lima ewu itu kata rukin lima ewu. Mereka pengiran ngitungnya persen, ngitungnya apa? Sak juta itu bukan nanti sak persen itu dunia gula. Tapi rukin lima ewu, nak duit yang memang lima ratus ewu, wes kira. Wes telur persen, mungkin kan? Jadi mun perjuangan, mun apa? Kalau lima ewu sih, jadi lombok, lambang, musuhan, mun fungsinya mun Mengenai Sayyidina Utsman nyumbang joro duit tani iki 50 onto kalian 4000 dinar. Wah nanti kalau hitung sekitar dua miliar pinter. Niku Sayyidina Abu Bakar nyumbang. Itu tidak ada seperempatnya sumbangannya di Sayyidina Utsman. Tapi Utsman nyumbang hampir dua miliar itu nggak ada sepertiganya hartanya. Abu Bakar tiga no kabeh mau orang-orang sepertiganya sumbangannya napa? Tapi be Allah dinilai Abu Bakar lebih hebat. ratus persen gitu. Mulane Pulau gak rugi ngamali kata lu. Jadi ngamal lu saya kertas patut. Paham? Wong, kalau sudah aku bosan, duit tak melihat yang ngamal tak ya? nah, ya. juta bener persen. Satu persen, bener? Bener? Nol koma ya? Itu maksud Tak melihat ya, gue orang persen setengah, namun kita kan setengah. Iya. Dua puluh lima juta. Pak miliar itu 2,5 itu selawe. Itu lagi nomor persen setengah. Mungkin setengah juta atau satu semua. Persen. Satu, oh, satu juta. lima ratus ribu satu persen. Gue data bayar listrik, jatuh kafe macam-macam. Jadi enak jadi orang melarat, ngamali satu persen. ngamali berapa Nimbang berat kong kilo, gitu, ya udah sakit persen, ini mau mau lima kilo, sing rong kilo tiga nopo ngampun. Mau mas seket nopo. Mulane ini penting. Bilal itu, obate Bilal itu jadi sekarang Islam itu ganjarannya mau tidak kita dunia itu cukup. Ketika kanjeng Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah, orang mau wong lomo, koyok sing ngekeno nyawa, tidak nopo ini. Jadi Bilal saat di situ Umayyah mati Allah, wong nyawa ya Allah, saiki tak kekno. Nyawane tidak. Paham ya? nanti kita di popo. Ya sekali kali matur Gus kula bukan mau kuwon bunuh, mati di nopo. Itu suaraku. Aku ora mesti dibunuh gitu diri orang ora maksudnya. Paham ya? Eh, ikhlas itu bar ngamal, lha eh, ikhlas itu bar Jadi nek iso ngamal lagi mbok eh, Ayatnya ini, fal yakmal amalan, mudah-mudahan ikhlas tapi buat nopo. Lala masalah duit orang atur lepes, bukan nama masjid kue ikhlas. Lama aja terus orang dalam orang atur lepes gue ya nopo. Ikhlas enak, ya, gampang. Gue mampu bukan nama tonggol, lama sih ya bukan nama pitik kue ya ikhlas, tunggu mampu. Paham deh? Pokoknya nak ngamal lo ya nak senengnya. Mana tingginya Quran ya iwaladina amanu antiku min doyibadima kasab. Jumlah mima akhlasna lakum minal wala tayammamul tamin min siku fikuna wala tumbi ini illa antuk milufi itu berman niat jupuk barang sing elek mbok nombong padahal Padahal mau kowe posisi penerima kowe nombong dan meremer. Misalnya ambil misalnya wis elek bolong-bolong mbok kek mau Umpama sing ditetir kowe marah dikai uang ngono ayo diteratin. Jadi gamane kowe bayangno mau jadi penerima itu kayak apa? Misalnya kita jadi uang Arab, dikasih uang orang atas ribu, saya ini cerah fitrah. Nah, saya ini gue juga nggak kayak uang. Orang atas nopo. Karena nah, tambah orang pengamen yang ada pengecualian, mereka jalurnya keliru. Hukumnya dari awal. Bukan kalau contohnya masjid. Dan aneh di masjid itu. Itu nggak ada sopan tidak. Mana wonder dia itu kurang ajar. Kalau memang masjid, lima ratus ribu. Ini rata cantumnya. Ampun tenang. Omah elek mungkin dunia buatan enten di lima ratus saya. kan suatu enten, jadi bukan usah bukan cekak rugi ya kan. Tetap buatan cekak gitu baru rumah tentang apa? Atau buatan usah. Tapi enten, Omah tentunya om paling murah selalu juga. Jika kalau tampil tetap bukan cukup malah repot. Bukan usah mau kan. mikir ini, kan. nyimpangi malah semua ya kan, mikir. Waduh lucu ini, jadi kan cukup lebih baik mikir. Jadi ngekei rong puluh juta. Ini lumayan gede-gede di dalam tengok. Nah, di mana saya kalau buatan sanggup belajar no tengok. Suatu, mereka jadi tapi masuk akal. Ya, ya jadi rong rong puluh iya. Jadi kalau di bangku dulu jenengan, ini buatan sakit belum belajar no. Kita ambil lah kata jenengan, tak kayak di ratus saya kan di rumah kan buatan sakit mikir toh. Nah, kemauan belum di nonton ibu mulai. Udah ya, terus ini kabel. Ya tepaan kok orang tepaan udah kita baliknya gue bilang puluh kita karena ajar tak belum jombus. Kemarin kalau awang tani ini ya di istri, orang yang tobat, orang yang ragilum ya dong. Ya nyewa mawon, nah, lima ratus ribu ini suarga berarti nyewa. Ini suar ini tak ulang, lima ratus ribu kira-kira dokter. kita nomor nentek, nomor. Wah, repot nanti. Pokoknya anak sangat gitu. ya. Terus suwon pokoknya ngamal lo nono kok. Dia tiap kali kita. Kalau piambak kita kali ngamal itu tiap kali. Jadi jauh ganti nanti kalau betul betul ini jauh ganti. Misalnya sampean dua adat tiap yang masjid ini nyumbang lima ribu, kalau saja nyumbang lima ribu. Misalnya dengan di kalau temui itu tiang satu, nyumbang lima ribu di masjid orang ribu. Kalau seratus orang berpikir gitu berarti kan lima ribu dan satu ini. Lima ratus ribu kan? itu masjid sudah untung karena untuk mengelola kebersihan dan listrik nah tiap juta untuk 500 ribu kan sudah banyak berarti satu bulan kan dapat dua juta terus nanti kamu masuk musola atau ke pondok juga nimbang nimbang itu itu nak kue mulai joko nganti tua nganti bangga itu sini kok terus saya juga bon gue pantas gue mau tak omah tembus suara ini kira saya pegang nabi nak kue masjid pekso positif Fa innal jibal mingkas roti rumah. Kalau mau hadis nabi ngaji Gunung gagai ngono, nak mbok hitung ya pasir-pasir yang sangat kan. Jadi gunung Semeru, di gunung Merapi, gagai ngono. Itu nak mbok preteli ya dari pasir-pasir yang sangat kan. Fa inna tulal jibal mingkas roti rumah. Paham ya? Jadi nak jadi ketemu kiai, ada sosial kau pakai miskin, ratan, masjid, rumah sakit, ketemu apa saja. Nanti aku mulai tanya, gunung gagai gunung wae kok. Napa? Kok pasir yang kecil meningkat terus. kok. Yen kena awal langsung selawi kita, dia dimulai dari yang kecil. Tapi konsisten, rada kok cilik meneling wingi Wong masjid itu yo yo pinter, utaknya yo pinter. nah pernah ngamal keliling ya. Ukur, kok uang. ala wong ngamal kok eling. mereka terus ngamal meneh ora andalane bikin. Wani dari kanca kula mondok, bapak itu curang zat. Apa wae tadi ku eling ae, padahal sing dibatasi wis lali. Tapi ada kata wong tuwa ku curang. Apa majeli eling, karena ngirimi. Padahal santri sing dibatasi wis apa? Rumah telepon bata bantahan Pak rumah sampeyan wis suwi ra ngirimi. Eh, supaya bapak itu wah gini gini, repot, <laughs> bener sih. Nanti apa perasaannya wongnya kayak itu eling. Sing tiga wis nopo? Bener sih. Amin, itu masalah ngapal eh, tapi yang ngono sampean sing maju nama dosa ya padha. Maksud tidak tidak mirang-mirip total kembali. Tak nopo. Bruno. Jadi ojo ngelek kabeh to, elek amu ya tak pikir ya. Akumulasi dari sekian cilik-cilik gitu kok. Ya, aku ada kalau kan elek sampean konsisten, api ya sampean rekon. Eh, jadi elek sampean jadi gunung merapi. Sing api mau tidak kunjungan wae. Eh, karena api besar ya keter api kok Jumatan, tapi ini wis Wes meneh, pas Jumatan meneh gak nimbang dari ini. Kali amal mau ngamal siro amalan yang ngamal balik akan boleh walau istri kelana sini kita orang berumum ibadah di iklan yang banyak yang mana dia ya, yang dalam ibadah. Ya yang putono di ayuro iya gambar arsentor iya sopo wong ahad dan imun. Subhanallah wa adada qalbihi wa nafsihi wa wa mudada wa adada qalbihi wa نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومدد